الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد احب ان اتحدث في هذا اليوم عن النعمه العظيمه التي حصلت في هذا اليوم وكانت سببا لأن شرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يصوموا هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى أنجى في هذا اليوم العظيم موسى عليه السلام من فرعون في قصة عجيبة ينبغي أن يكون المسلم على علم بها ليعلم قدر هذه النعمة العظيمة ولعلي في هذا اللقاء ألخص للإخوة المستمعين هذه القصة العجيبة التي ختمت بنصر الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام النصر المؤزر على فرعون وإغراق فرعون وإهلاكه ومن معه جميعا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau, kepada keluarga beliau serta kepada para sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Syekh ingin eh, menyampaikan kepada kita semua, kepada para pendengar sekalian tentang sebuah nikmat yang sangat agung yang terjadi pada hari yang mulia ini. Kita ketahui bersama hari ini adalah hari Ashura tanggal 10 Muharram telah ada telah terjadi sebuah kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada uh, kaum muslimin yang nikmat tersebut merupakan sebab disyariatkannya puasa pada hari ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat agung ini. Ketahuilah nikmat tersebut adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya dalam sebuah kisah yang sangat menakjubkan ya yang hendaknya setiap muslim harus mengetahui kisah ini agar setiap muslim mengetahui betapa besar nikmat yang Allah berikan pada Musa dan pengikutnya dan itu merupakan juga nikmat kepada kita yang nikmat tersebut terjadi pada hari ini yaitu hari Ashura. Oleh karena itu Syekh akan meringkaskan kepada kita kisah yang sangat menakjubkan ini ya yang kisah ini diakhiri dengan uh, pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap Musa dan pengikutnya dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Wa وقصة موسى عليه السلام مع فرعون قصة عجيبة للغاية كررها الله سبحانه وتعالى وعادها في مواضع من القرآن لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر بالغة وعظات مؤثرة وفيها نبأه سبحانه مع المؤمنين والظالمين بإعزاز المؤمنين ونصرهم وإذلال الكافرين وخذلانهم قال الله تعالى تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun merupakan kisah yang sangat menakjubkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengulangi mengulang-ulang kisah Musa alaihissalam tentang Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun di beberapa tempat dalam Al-Quran, dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kisah yang terjadi antara Fir'aun dan Musa mengandung hikmah yang sangat besar dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga serta eh, peringatan-peringatan uh, yang sangat uh, mempengaruhi kita semua dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kaum mukminin dan Allah mengabarkan juga tentang orang-orang yang zalim ya Eh, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin dan Allah menenggelamkan orang-orang yang berbuat kezaliman dan penghinaan terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ayatul kitabil mubin." Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kabar Musa dan Fir'aun dengan pengabaran yang benar bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sungguhnya Firaun adalah orang yang sombong di dunia ini dan dia menjadikan uh, penduduk dunia berkelompok-kelompok serta dia memperbudak sebagian dari penduduk bumi yaitu uh, Firaun memperbudak sebagian kaum dari Bani Israel yudabbihu abna'ahum dan Firaun menyembelih anak-anak mereka wa yastahyi nisa'ahum uh, dan Firaun uh, pelanggaran terhadap wanita-wanita mereka innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun merupakan orang-orang yang buat kerusakan di bumi ini. ولما أراد الله جل وعلا إنقاذ هذا الشعب المظلوم المضطهد من ظلم فرعون وطغيانه وتكبره وعدوانه اجرى من الاسباب العظيمه ما لم يشعر به فرعون ولا اولياؤه ولا اعداؤه حيث امر سبحانه وتعالى ام موسى ان تضع وليدها موسى في تابوت مغلق ثم تلقيه في اليم ووعدها تبارك وتعالى بحفظه وبشرها بانه سيرده إليها وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم وأنه سبحانه وتعالى سيجعله من المرسلين ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين Tatkala الله سبحانه وتعالى berkehendak untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Firaun dan perbuatan e, uh, sikap eh, melampaui batas yang dilakukan oleh Fir'aun serta kekejaman dan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan sebab-sebab yang sangat besar, sebab-sebab yang yang tidak dirasakan oleh Fir'aun dan juga tidak disadari oleh para pengikutnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam, ibunya Musa alaihissalam untuk meletakkan Musa tatkala masih bayi diletakkan di sebuah tempat yang tertutup kemudian ibunya Nabi Musa alaihissalam melemparkannya ke sungai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada ibunya ibu Musa, uminya Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Nabi Musa dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan mengembalikan Musa kepada ibunya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Musa akan tumbuh dewasa dan akan terselamatkan dari makar yang dilakukan oleh Firaun dan pengikutnya dan Allah mengabarkan pula bahwasanya Musa akan menjadi uh, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Allah berfirman wala takhafi wala tahzani. Janganlah engkau wahai ibu Musa takut dan janganlah bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan Musa kepada engkau dan uh, kami akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang diutus yaitu dari para rasul. فعلت أم موسى ما أمرت به وساق الله عز وجل هذا التابوت وبداخله موسى عليه السلام ملقا داخل البحر يتقاذفه الموج إلى أن وصل إلى مكان قريب من فرعون وآله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا واللام هنا ليست لام التعليل وإنما لام الغاية والعاقبة لام العاقبة أي لتكون عاقبة ذلك أن يكون عدوا وحزنا وفي هذا أن الحذر لا ينفع من القدر ولا يغني من القدر فإن الذي خاف من فرعون وقتل أبناء بني إسرائيل لأجله قيض الله أن ينشأ في بيته وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ويتربى تحت يده وعلى نظره وفي كفالته Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun e, memasukkan Nabi Musa ke dalam seperti sebuah e, tempat ya, kemudian diletakkan di sungai ya. akhirnya Allah Subhanahu wa taala membawa tempat tersebut masuk ke dalam lautan ya atau ke dalam sungai yang tempat tersebut diombang-ambingkan dengan ombak sampai akhirnya tempat tersebut ya sampai ke suatu tempat yang dekat dengan Firaun dan keluarga Firaun. Akhirnya ditemukanlah tempat tersebut oleh keluarga Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqatahu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Akhirnya keluarga Firaun menemukan tempat tersebut yang berisi Musa di dalamnya. Kemudian kata Allah liyakuna lahum aduan wahazana yang akhirnya eh, Nabi Musa alaihissalam nantinya akan menjadi musuh mereka dan penyebab kesedihan bagi mereka. Lam di sini liyakuna lahum aduan bukan lam ta'lil tetapi lamul akibah. Artinya keluarga Firaun mengambil Musa alaihissalam yang akibatnya setelah Nabi Musa menjadi dewasa akan menjadi musuh bagi mereka dan kesedihan bagi mereka di dalam kisah ini ya jelas bahwasanya e, rasa was-was e, rasa ketakutan tidak akan bermanfaat dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita tahu bahwasanya Firaun dia sampai membunuh anak-anak dari Bani Israel. Kenapa? Karena khawatir akan ada di antara mereka yang tumbuh dewasa dan akan menjatuhkan singgah sana Firaun. Namun malah yang terjadi sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan Musa yang nantinya akan menghancurkan singgah sana Firaun justru tinggal di rumahnya Firaun. Padahal Firaun di sana sini membunuh anak-anak Bani Israel. Dia khawatir akan menjadi musuh dia. Ternyata anak yang akan menjadi musuh dia justru tinggal di rumah Firaun. Bahkan ditarbiyah dididik di rumah Firaun. Bahkan di bawah pengasuhan Firaun dan ini merupakan suatu keajaiban yang Allah siapkan untuk menghancurkan Firaun di mana musuh yang dikhawatirkan Firaun ternyata hidup di rumahnya sendiri. ومن لطف الله عز وجل بموسى وأمه أن منعه من قبول الرضاعة من ثدي أي امرأة فأخرجوه إلى السوق لعلهم يجدون من يقبل منها الرضاع فجاءت أخته وهو بتلك الحال فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ومقالتها هذه اشتملت على الترغيب في أهل هذا البيت وبيان ما هم عليه من تمام الحفظ وحسن الكفالة قال الله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون dan di antara uh, rahasia Allah Subhanahu wa taala ternyata Eh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Musa alaihissalam tidak mau menerima susuan dari perempuan mana saja. Setiap ada perempuan yang ingin menetei Musa alaihissalam maka Musa tidak mau. Ya. Sehingga mereka berusaha mencari mana wanita yang bisa menetei Musa alaihissalam. Dan kemudian datanglah saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu?" lakum wa hum lahu nasihun. Maka maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebuah keluarga yang akan bisa apa namanya mengayomi Musa alaihissalam dan mereka akan mengayomi Musa alaihissalam dengan sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan perkataan saudara perempuan Musa alaihissalam, dia menunjukkan kepada keluarga Firaun bahwasanya ada sebuah keluarga yang benar-benar akan menjaga Musa dan akan memelihara Musa dengan sebaik-baiknya dan akan menetei Musa dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mereka pun memberikan Musa kepada ibu Musa alaihissalam yang akhirnya akan menetek Nabi Musa secara langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faradatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha." Maka kami pun mengembalikan Musa alaihissalam kepada ibunya sendiri. Ya. Agar ibunya pun merasa senang. Wala tahzan dan tidak bersedih. Walita'lama anna wa'adallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Agar ibu Musa alaihissalam mengetahui bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Karena sebelumnya Allah sudah menjanjikan kepada ibu Musa bahwasanya Allah akan mengembalikan Musa kepada kepangkuan ibunya. ولما بلغ عليه السلام أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما حكما يعرف به الأحكام الشرعية والفصل بين الناس وعلما كثيرا dan tatkala Musa alaihissalam Eh, sudah uh, mencapai dewasa, atau atahullahu hukman wa ilman. Allah berikan kepada dia hukman dan ilman. Hukmannya ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada Musa alaihissalam untuk mengetahui tentang hukum-hukum syariat dan uh, bagaimana bisa menghadapi kasus yang terjadi di antara manusia. Wa ilman kathiran dan Allah juga memberikan kepada dia kepada Musa alaihissalam ilmu yang luas. cuma جرت أحداث عظيمة منها قتل موسى عليه السلام للقبطي وتشاور ملأ فرعون مع فرعون على قتله واجتمع رأيهم على ذلك ويبلغ موسى الخبر فيخرج من مصر خائفا يترقب ودعا الله قال رب نجني من القوم الظالمين وأكرمه الله جل وعلا في رحلته تلك بالتزوج من امرأة صالحة ثم إنه سبحانه أكرمه بأعظم كرامة وحباه بأعظم نعمة فجعله من المرسلين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وأيده تبارك وتعالى بالحجج الباهرة والبراهين الظاهرة أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين Uh, kemudian terjadi kisah-kisah yang sangat mengagumkan, yang sangat si kisah apa peristiwa-peristiwa besar terjadi antara Musa dan Firaun. Di antaranya peristiwa di mana Musa alaihissalam membunuh salah seorang dari pengikut Firaun, salah seorang dari kaum Firaun. Akhirnya eh, kaum Firaun mereka bermusyawarah dan mereka bersepakat untuk membunuh Musa karena Musa telah membunuh salah seorang dari pengikut mereka. Akhirnya Musa alaihissalam pun sampai kepada dia kabar ini, kabar bahwasanya dia akan dibunuh oleh pengikut Firaun. Maka Musa alaihissalam pun keluar dari Mesir khaifan yataraqqab dalam keadaan takut dan penuh kekhawatiran. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi najjini minal zalimin." Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberi kemuliaan kepada Musa alaihissalam tatkala dia keluar dari Mesir. Akhirnya Musa alaihissalam pun menikah dengan salah seorang wanita yang salehah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai salah seorang dari Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, inni inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, sesungguhnya kami telah aku telah milih engkau di antara manusia. Ya, aku milih engkau dengan risalahku dan pembicaraanku kepada engkau. Maka ambillah apa yang telah aku berikan kepada engkau dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Musa sebagai salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan yang lain, yaitu Allah memberikan kepada Musa uh, hujaj yaitu hujah eh, hujah-hujah yang sangat nampak dan sangat kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in." Wadmum ilaika janahaka minar ruhb فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk masukkan tangannya di kantongnya. Kemudian tak tatkala dikeluarkan tangannya, maka akan keluar cahaya putih, ya. Ini di antara satu mujizat eh, Musa alaihissalam. Ini mujizat yang pertama. Eh, kemudian yang kedua, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, uh, "Wat janahaka Ya wadhum ilaika janahaka minar rahab. Masukkan uh, apa kumpulkanlah uh, tanganmu ke ke karena rasa takut yang menimpamu. Dan inilah dua burhan, dua apa namanya mukjizat yang Allah berikan kepada engkau di hadapan Firaun dan pengikutnya. Sungguhnya mereka termasuk orang-orang yang berbuat kefasikan. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام بالتوجه إلى فرعون لدعوته وأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وطلب موسى من الله أن يعينه على ما حمله وأن يسدده فيما وكل إليه قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أي معينا يصدقني إني أخاف أن يكذبون فأجاب الله سؤاله قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون Eh, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua mukjizat kepada Nabi Musa yaitu tongkatnya yang berubah, bisa berubah menjadi ular dan kalau dia masukkan tangannya ke kantongnya kemudian dikeluarkan akan nampak cahaya putih itulah dua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menuju Firaun untuk mendakwai Firaun dengan perkataan yang lembut la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha siapa tahu Firaun itu akan sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan ya agar uh, Nabi Harun bisa bersama dia. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Rabbi kotal qataltu minhum nafsan fa akhafu Kata Nabi Musa, ya Allah, sungguhnya aku telah membunuh salah seorang dari mereka dan aku khawatir mereka akan membunuhku. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma an yusaddiquni. Dan saudaraku Harun, dia lebih lisannya lebih afsah, lebih fasih, lebih pintar bicara daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku untuk menolongku. Ini akhafu ayyukadzibun. Aku khawatir mereka akan mendustakan mendustakan aku. Allah Subhanahu wa taala pun memenuhi permintaan Nabi Musa dengan firman-Nya, "Sanashudu abudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menolong engkau dengan saudaramu, yaitu dengan mengutus Harun bersama engkau dan kami akan jadikan bagi kalian berdua kekuatan sehingga mereka tidak akan mampu untuk uh, menyakiti kalian berdua. ثم توجه موسى واخوه هارون عليهما السلام بكل شجاعه وقوه وثبات لتبليغ رساله الله وتنفيذ امره سبحانه. Kemudian uh, berjalanlah Musa dan Harun menuju Fir'aun untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan menasihati Fir'aun dan para pengikutnya. Semoga mereka bisa sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة المستمعون لقد أرسل الله موسى عليه السلام آيات والسلطان المبين إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال أنا ربكم الأعلى فجاءه موسى بالآيات البينات ودعاه إلى توحيد رب الأرض والسماوات فقال فرعون منكرا وجاحدا وما رب العالمين فأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره الأرض والسماوات كان له آية في كل شيء من المخلوقات فأجابه موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ففي السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيقان للموقنين فقال فرعون لمن حوله ساخرا ومستهجئا بموسى ألا تسمعون فذكره موسى بأصله وإنه مخلوق من العدم وصائر للعدم كما عدم آباؤه الأولون فقال لهم موسى قال ربكم ورب آبائكم الأولين وحين وحينئذ بهت فرعون فادعى دعوى المكابر المغفول فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وطعن بالرسول والمرسل فرد عليه موسى ذلك وبين له أن الجنون إنما هو إنكار الخالق العظيم فقال قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فلما عجز فرعون عن رد الحق لجأ إلى التهديد والتوعد بالسجن Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Musa alaihissalam dengan eh, ayat-ayat dan mukjizat dan kekuatan yang sangat jelas ya. Allah mengutus Firaun, mengutus Musa kepada Firaun. Yang Firaun penuh dengan kesombongan, takabur, bahkan sampai berkata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka Musa alaihissalam pun mendatangi dia, menemui dia dengan mukjizat yang dia bawa serta Nabi Musa alaihissalam mengajaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jawab Firaun yang penuh kecong kecongkakan dan pengingkaran kata dia, "Wa ma rabbul alamin?" Siapa itu Rabbul alamin, ya? Dengan penuh kesombongan dia mengingkari seakan-akan siapa itu Tuhan? Maka dia telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal dengan langit dan bumi ini tegak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Eh, ayat-ayat uh, yang terdapat dalam makhluk ya, ayat-ayat ya makhluk-makhluk Allah yang sangat agung, yang sangat uh, besar, yang sangat megah, itu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Firaun mengatakan, "Siapa Tuhan pencipta alam semesta ini?" Maka Musa pun menjawab, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum Pencipta alam semesta adalah yang telah memiliki dan menciptakan langit dan bumi serta yang ada di antara langit dan bumi jika kalian memang benar-benar e, meyakini. Ya. Karena sungguhnya di langit dan di bumi serta yang ada di antara langit dan bumi ada tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimbulkan keyakinan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Itulah jawab, jawaban, jawaban Nabi Musa kepada Firaun. Apa kata Firaun setelah itu? Ya. Beliau berkata, uh, eh, Firaun berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan penuh pengejekan untuk mengejek Nabi Musa alaihissalam Kata Firaun, "Ala tastami'un?" Tidakkah kalian dengar apa yang dia ucapkan? Dia menghina saja, tidak bisa menjawab perkataan Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun bahwasanya engkau itu berasal dari sesuatu yang tidak ada. Dan engkau juga akan kembali pada sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana nenek moyang engkau juga berasal dari sesuatu yang tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata, Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga Rabb yang telah menciptakan nenek moyang kalian. Dan tatkala Musa alaihissalam menjawab dengan jawaban demikian, mengingatkan bahwasanya kau dulu tidak ada wahai Firaun, kau pun diciptakan, fabuhita, maka Firaun pun tidak bisa menjawab. Akhirnya dia pun apa perkataan dia tatkala dia sudah tidak bisa menjawab, dia pun mengejek Musa lagi. Dia berkata, inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la bajnun. Ya, tidak bisa jawab, akhirnya dia hanya bisa mengejek. Kata dia, sungguhnya Rasul yang telah diutus kepada kalian, itu Musa, adalah orang gila. Maka dengan perkataannya ini, Fir'aun telah mencela Rasul dan telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengatakan Allah telah mengutus orang gila? Maka Musa alaihissalam pun membantah perkataan Firaun lagi dan menjelaskan bahwasanya sungguhnya kegilaan itu adalah orang gila itu orang gila adalah orang yang mengikuti adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa berkata, "Qala Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa timur dan penguasa barat dan yang ter berada di antara timur dan barat. In kuntum taqilun kalau kalian memang adalah orang-orang yang berakal. Dan tatkala Firaun eh, tidak mampu lagi untuk membantah perkataan Musa alaihissalam, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan pengancaman ya pengancaman kepada uh, Musa alaihissalam لما كان موسى مفلسا من الحجج لما كان فرعون مفلسا من الحجج وجد أن موسى عليه السلام قد انتصر عليه بالحجة والبرهان لجأ إلى التهديد والتوعد بالسجن قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وما زال موسى يأتي بالآيات كالشمس وفرعون يحاول بكل جهده ودعاياته أن يقضي عليها بالرد حتى قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه أي استخف عقول قومه وجدها خفيفة تصدقه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا أي غضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر tatkala uh, Fir'aun tidak mampu membantah perkataan Musa alaihissalam yang datang dengan hujaj, hujah-hujah yang sangat banyak uh, dan Fir'aun tidak mampu untuk membantahnya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengancam Musa untuk dipenjara. Apa kata uh, Fir'aun? La ini khalta ilahan ghairi la aja'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kalau kau menjadikan mengambil Tuhan selain aku, menganggap ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Dan Musa alaihissalam terus ya. mendatangkan hujah-hujah dia yang sangat jelas seperti matahari dan Fir'aun tetap berusaha untuk mengingkari hujah-hujah yang dibawakan oleh Musa alaihissalam bahkan mempropagandakan perkara-perkara yang tidak bisa untuk membantah perkataan Musa alaihissalam sampai-sampai Fir'aun berkata kepada kaumnya ya kaumi alaysa misra wa hadhihi anharu tajri min tahti wahai kaumku ya bukankah kerajaan Mesir adalah milikku dan lihatlah sungai-sungai ini mengalir di bawah di bawah kakiku. Apalah tuh busirun? Apakah kalian tidak melihat? Ya. Menunjukkan saya ini adalah Tuhan kalian. Bukankah kerajaan Mesir adalah milikku dan sungai-sungai mengalir di kerajaanku? Menunjukkan saya adalah Tuhan kalian. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa yubin? Ia berkata lagi kepada kaumnya, ingin bodohi kaumnya, kata Fir'aun. Bukankah saya lebih baik daripada orang yang terhina ini, itu Musa alaihissalam. Dan yang tidak bisa ngomong, tidak bisa menjelaskan dengan baik. Padahal kenyataannya sebaliknya. Justru Firaun yang tidak bisa menjelaskan. Musa telah menjelaskan dengan hujah yang sangat kuat. Dia yang tidak bisa menjelaskan. Itulah ya, Firaun berusaha untuk memodohi kaumnya. Kemudian kata Firaun, "Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dahabin aw jaa'a ma'ahu malaikatu muqtarinin." Coba kalau dia memang seorang rasul, kata Firaun, coba seandainya dia punya gelang-gelang dari emas atau malaikat datang bersama dia, itu menunjukkan dia ada rasul. Dia tidak memiliki apa-apa, orang miskin tidak bisa apa-apa. Adapun saya, saya memiliki negara Mesir, yang saya punya kekayaan, sungai-sungai yang sangat luas adalah milik saya, ini semua adalah saya yang benar dan saya adalah Tuhan. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasikin. Akhirnya uh, Firaun pun bodoh-bodohi kaumnya dan akhirnya kaum pun kaumnya pun taat kepada Firaun. Kata Allah sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kefasikan. Falamma asafuna intaqamna minhum fa ajma'in. Tatkala mereka telah membuat kami murka kata Allah Subhanahu wa taala maka kami pun membalas mereka dan kami pun menenggelamkan mereka seluruhnya. Waja'alnahum salafan wa masalal akhirin dan kami menjadikan mereka uh, terlewati dan menjadikan uh, pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. أيها الإخوة المستمعون قصة إغراق فرعون قصة عجيبة للغاية وحدثت هذه أو حصلت أحداث هذه القصة في اليوم العاشر من شهر الله المحرم وذلك أن الله أوحى إلى موسى أن يسري بقومه ليلا من مصر فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده الله جل وعلا يحشر الناس أو يجمع الناس فجمع فرعون قومه وخرجوا في إثر موسى متجهين إلى جهة البحر الأحمر فلما تراءى الجمعان يعني جمع فرعون وجمع موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي أدركنا فرعون البحر من أمامنا فإن خضناه غرقنا وفرعون وقومه خلفنا فإن وقفنا أدركنا فقال موسى بكل ثقة وإيمان كلا إن معي ربي سيهدي فلما بلغ البحر يعني وصل موسى عليه السلام إلى حافة البحر أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق البحر اثني عشر طريقا وصار الماء السيال بين هذه الطرق كأطواد صعد الجبال هنا آية آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر انفلق وأصبح أمامهم 12 طريق أصبح أمامهم 12 طريقا وهذه الطرق كلها يابسة أرضها يابسة إذا نزح الماء من الأرض يبقى فيه وحل يبقى فيه رطوبة لكن في نفس اللحظة التي ضرب فيها موسى عليه السلام البحر أصبح أمامه 12 طريق والأرض يابسة في نفس اللحظة يبس الماء في في تلك المكان في هذه آية من آيات الله ثم أصبح الماء السيال واقف وقوف الجبال فدخلوا يمشون موسى عليه السلام في هذه الأرض اليابسة والماء واقف على أيمانهم وعن شمائلهم وقوف الجبال مثل الجبل الشامخ وهو ماء واقف هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى فلما تكامل موسى وقومه خارجين من الجهة الأخرى وتكامل فرعون بجنوده داخلين يعني أصبحوا كلهم داخل أمر الله البحر أن يعود إلى حاله فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين هلك فرعون وجنوده بأعدادهم الغفيرة وعتادهم هلكوا في لحظة واحدة هلاك نفس واحدة ونجى الله سبحانه وتعالى وقومه Uh, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi Musa untuk keluar dari uh, Mesir ya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa kaumnya keluar di malam hari dari negeri Mesir. Dan Firaun Subhanahu wa taala eh, Firaun tatkala mengetahui hal tadi bahwasanya Musa telah lari bersama kaumnya, maka dia memberi perhatian yang sangat besar karena dia sudah jengkel kepada Firaun dan eh, jengkel kepada Musa dan pengikutnya dan ingin balas dendam, ingin melampiaskan kemarahan dia. Maka fa'arsala fi jami'il madain Misr. Maka dia pun eh, mengutus orang ke seluruh kota-kota yang ada di Mesir untuk mengumpulkan manusia. Seluruh manusia diajak bersama Firaun, diajak oleh Firaun untuk bersamanya mengejar Musa dan pengikutnya. Maka uh, Musa pun keluar bersama pengikutnya mengarah ke Laut Merah dan diikuti dikejar oleh Firaun dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tatkala kedua kumpulan manusia tersebut bertemu antara kaum Musa dan kaum Fir'aun, Allah berfirman, "Falamma taro al-jam'ani, qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ya. Tatkala dua kumpulan manusia itu bertemu, yaitu kumpulan Nabi Musa dan kumpulan kaum Fir'aun bertemu, maka apa per perkataan sebagian sahabat Musa alaihissalam? Mereka berkata, "Inna lamudrakun." Kita pasti akan tertangkap oleh Fir'aun dan pengikutnya. Kenapa? Karena di hadapan pengikut Nabi Musa, di hadapan Musa dan kaumnya, ada laut merah kalau seandainya mereka masuk dalam Laut Merah tadi, mereka akan tenggelam karena ombak yang begitu kuat. Padahal di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya yang jumlahnya sangatlah banyak. Tidak ada jalan keluar. Mau kemana? Kalau masuk ke depan akan tenggelam. Kalau kita diam saja akan ketangkap oleh Fir'aun dan pengikutnya. Maka apa kata Nabi Musa dengan penuh keyakinannya? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, mereka tidak akan bisa menangkap kita. Sungguhnya Allah bersama kami dan dia akan beri petunjuk kepada kami tatkala uh, Nabi Musa alaihissalam sampai ke lautan, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, ya, memukulkan tongkatnya ke laut merah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun memukulkan tongkatnya ke laut merah dan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala maka laut merah tadi terbelah, terbuka, bahkan di hadapan Nabi Musa terbuka ada 12 jalan. Allah Subhanahu wa taala membuka laut merah tadi sehingga di hadapan Nabi Musa dan berikutnya ada 12 jalan. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Dan tatkala laut pun terangkat, terbuka, tanah yang ada di lautan tadi langsung kering. Kita tahu bahwasanya tanah yang senantiasa terkena air tentunya akan lembek dan lecek dan e, bisa saja orang tatkala menginjak tanah tersebut akan terjebak. Akan tapi dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala tatkala lautan terbuka tadi, laut merah terbuka tadi, tanahnya langsung kering. Tidak perlu khawatir. Musa alaihissalam nantinya tidak perlu khawatir. Bahkan terbuka menjadi dua belas jalan di hadapan Musa dan pengikutnya. Dan air laut pun diam tegak seakan-akan seperti gunung ya. Seakan-akan tingginya seperti gunung. Kenapa tidak mengalir? Karena ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Nabi Musa ada dua belas jalan. Akhirnya eh, Musa dan pengikutnya pun menempuh jalan tersebut dan tatkala mereka sudah selamat melewati Laut Merah, Fir'aun dan pengikutnya pun turun ke dalam lautan tadi dan tatkala mereka sebelumnya sudah masuk dalam lautan yang tadinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menutup kembali lautan tersebut dan akhirnya Laut Merah tadi menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya dalam satu detik semuanya pun meninggal dunia, semua pun tewas dalam satu waktu semuanya tenggelam. Dan ini merupakan mujizat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. تأملوا أيها الإخوة المستمعون ما في هذه القصة من العبر والآيات كيف كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من موسى فتربى موسى في بيته وتحت حجر امرأته وكيف قابل موسى هذا الجبار العنيد مصرحا معلنا بالحق هاتفا به ألا إن ربكم هو الله رب العالمين فأنجاه الله منه وكيف كان الماء السيال شيئا جامدا كالجبال بقدرة الله وكان الطريق يبسا لا وحل فيه ولا زلق وكيف أهلك الله هذا الجبار العنيد بمثل ما كان يفتخر به فقد كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته فأهلك بالماء ولا شك أن ظهور آيات الله في مخلوقاته نعمة كبرى يستحق عليها الحمد والشكر خصوصا إذا كانت في نصر أوليائه وحزبه ودحر أولياء الشيطان وحزبه Kalau kita perhatikan kisah yang tadi telah diceritakan oleh Syekh, maka banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Coba kita perhatikan bagaimana Fir'aun yang dia membunuh anak-anak Bani Israel. Kenapa? Karena takut. Takut akan ada di antara anak-anak Bani Israel yang akan menjatuhkan singgasananya. Ternyata justru dia memilih, memelihara Musa alaihissalam yang akan menjatuhkan singgasananya justru marah, malah dipelihara, dipelihara di rumahnya, bahkan dididik di rumahnya, bahkan dipelihara oleh istrinya sendiri, istri Firaun. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana Musa alaihissalam ya, berani e, menghadapi Firaun yang sangat sombong dan congkak dengan berkata, "Sungguhnya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala." Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini dan menguasai alam semesta ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Terus perhatikan lagi bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Air laut yang tadinya tentunya air itu mengalir, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan air tersebut tegak seperti benda mati. Ya. Tegak seperti gunung ya, seperti benda mati. Padahal ah, seharusnya air adalah air yang mengalir. Namun Allah diamkan air tersebut seakan-akan gunung yang sangat tinggi. Kemudian perhatikan lagi mujizat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membuka jalan yang ada di lautan. Yang seharusnya jalan itu recek atau apa namanya bisa bisa jadi menjebak orang, bisa jadi menggelincirkan orang karena licin, karena tadi baru terkenal air. Allah Taala buka lautan, jalan-jalan tersebut langsung menjadi kering dan mudah untuk dilewati. Kemudian perhatikan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang yang congkak ini, Firaun yang sangat sombong ini dengan suatu perkara yang dia sombong-sombongkan. Kita tadi jelaskan bahwasanya Firaun tatkala memodohi kaumnya dia mengatakan, sungguhnya sungai saya adalah pemilik negara negeri Mesir dan sungai-sungai lihatlah mengalir di negeriku. Dia menyombongkan dirinya dengan sungai-sungai yang mengalir di negara Mesir. Justru Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dia, membunuh dia dengan air, ya, dengan sesuatu yang dia bangga-banggakan. Allah hancurkan dia dengan lautan. Tidak dilakukan lagi para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan pada makhluknya merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Yang eh, pantas agar kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala atas mukjizat tersebut dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Terlebih lagi jika ternyata mukjizat yang Allah berikan tadi adalah dalam rangka untuk menolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghancurkan wali-wali syaitan, untuk menghancurkan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. بعد هذا الحدث العظيم كان موسى عليه السلام كل سنة إذا جاء يوم عاشوراء يصوم ذلك اليوم شكرا لله ويصومه كذلك قومه Setelah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa ini, Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah dan berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur. Setiap tahun, setiap datang 10 Muharram, hari Asyura, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ولما قدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من محرم ويقولون إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله فينبغي للمسلم ان يصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع لان النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر لتحصل بذلك فضيله صيام عاشوراء ومخالفه اليهود التي امر الرسول صلى الله عليه وسلم بها Oleh karenanya ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal pada tanggal 10 Muharram itu pada hari Ashura. Rasulullah bertanya, kenapa mereka berpuasa? Maka mereka mengatakan bahwasanya hari inilah hari yang sangat agung, hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan menyelamatkan Musa dan kaumnya dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan pengikutnya maka Musa alaihissalam pun berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang telah menyelisihi syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Fasamahu amaran nasa bisiyamihi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam wa amara nasa Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia orang-orang untuk berpuasa pada hari tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Ashura, puasa hari ini. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ahtasibu 'ala allati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa hari Ashura, Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim untuk berpuasa pada hari Ashura pada tanggal 10 Muharram, demikian juga untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram itu sehari sebelumnya agar dengan demikian kita bisa menyelisihi Eh, orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10, kita berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 uh, eh, dalam rangka menjalankan syariat Nabi Muhammad dan menyelisihi orang-orang Yahudi. ولحديثنا عن يوم عاشوراء صلة وتتمة آه، نؤجلها إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوزعنا جميعا شكر نعمه وأن يوفقنا لشكره ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يوفقنا للاقتداء والاهتداء بهدي النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Demikianlah para pendengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kisah yang sangat menakjubkan ini yang penuh dengan pelajaran dan penuh eh, apa namanya kemukjizat yang Allah tampilkan yang merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan e, pembicaraan tentang hari Asyura masih ada lanjutannya. Insya Allah Syekh akan menyampaikan kelanjutan pembicaraan kita tentang hari Asyura pada esok hari dan semoga kita semua besok bisa mengikuti penjelasan beliau. Dan di akhir e, pengajian ini Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita rasa syukur, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi taufik kepada kita agar kita senantiasa bersyukur, kemudian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah menjadikan ibadah kita ibadah yang baik ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita senantiasa bisa berada di jalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nam demikian ikhwatal Islam, a'azani Allah iyyakum kajian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr Hafirullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Firanda Hafirullah Ta'ala Ikhwatal Islam selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 8236543 dari pembahasan mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura ini tapi untuk yang pertama kami angkat pertanyaan dari saudara Syamsul di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Uh, Syekh, uh, yang ingin saya tanyakan tadi telah dijelaskan bahwa uh, puasa yang disunahkan dalam Islam adalah uh, 9 dan 10 dalam rangka menyelisihi Yahudi yang hanya puasa pada tanggal 10 saja. Yeah. Di negeri kami ini, saya uh, apa namanya? uh, ada tradisi atau keyakinan atau uh, menganggap bahwa ada keutamaan tersendiri hmm. apabila berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hmm. Iya. Dan eh, tiap-tiap uh, apa uh, dari mulai 1 sampai tanggal 8 sampai tanggal 10 itu hmm. mereka meyakini ada keutamaan-keutamaan tersendiri uh, hmm. pada hari-hari uh, itu. Hmm. Uh, bagaimana menurut uh, syariat apa namanya tentang masalah itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Syamsul. Silakan Ustaz. يقدمون يكتبون من يوم أول إلى يوم عاشر يتقدم منهم أن هناك خصوصية في هذه الأيام السائل يقول أن هناك عادة للناس في في شهر محرم وأنهم يصومون إلى اليوم العاشر لاعتقاد خصوصية في هذه العشر يقول جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فهذا الحديث يدل على فضل الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم لأن يعتقد الإنسان يعني خصوصية العشر الأول ولكن يصوم آه، ما يستطيع صيامه من شهر الله المحرم فهذا مثل ما ذكرت في الحديث ورد أنه أفضل الصيام ولا يصومه كاملا لأنه ثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان فهذا يفيد أنه يستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره لكن صيام التاسع والعاشر هذا له فضل خاص Uh, beliau menjelaskan bahwasanya dalam suatu hadis yang sahih dalam sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fardhah salatul lail kata Rasulullah SAW bahwasanya sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib lima waktu adalah sholat malam. Nah, di sini jelas menunjukkan akan keutamaan berpuasa pada uh, bulan Muharram. Oleh karena itu seorang muslim disunahkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram karena dia adalah puasa yang terbaik setelah puasa uh, bulan Ramadan. Akan tapi janganlah seorang meyakini bahwasanya 10 hari yang pertama memiliki keutamaan khusus, ya, memiliki khususia, memiliki keutamaan Eh, memiliki fadail yang khusus enggak ya, tapi dia berpuasa bisanya kapan saja dia berpuasa baik di awal uh, di awal bulan Muharram apakah di tengah bulan Muharram ya apakah di akhir bulan Muharram bukan hanya sampai tanggal 10 tanggal 11 tanggal 13 tanggal 15 tanggal 25 bulan Muharram silakan berpuasa karena berpuasa pada bulan tersebut seluruhnya uh, mulia tetapi jangan mengkhususkan meyakini bahwasanya ada keutamaan khusus pada tanggal 1 sampai tanggal 10 yang ada yaitu apa tanggal 9 dan tanggal 10 itu memiliki keutamaan khusus sebagaimana eh, tadi telah dijelaskan oleh Syekh. Dan ingat, barang siapa memperbanyak puasa pada bulan Muharram, jangan dia berpuasa pada bulan Muharram secara sempurna. Kenapa? Karena telah eh, sabit ya, telah datang dari Aisyah beliau berkata, "Ma sama Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qad illa Ramadan." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Barang siapa yang memperbanyak puasa pada bulan Muharram maka dipersilahkan dan merupakan sunnah. Akan tapi jangan berpuasa secara penuh dan terkhususkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Taib. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang kedua dari Abu Sulaiman di Jakarta Barat. Assalamualaikum Bapak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Setelah tadi diterangkan oleh Syekh bahwa eh, tentang puasa Muharram ini, ya saya dapat mengambil pelajaran artinya bahwa puasa bulan Muharram ini uh, salah satu disediakan karena kejadiannya sungguh menakjubkan gitu ya. Iya. Nah, yang jadi saya per, yang pertanyaan saya itu yaitu tentang orang-orang Yahudi ya. Itu orang Yahudi itu hmm, sebetulnya aslinya dari mana gitu. Hmm. Dan eh, mengapa mereka bisa berada di Madinah? Ya itu aja. Pada saat Madinah. Nah, ya. begitu Bapak. Terima kasih. Ya. Ya, Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak. Nah. سؤالي فقط كيف من هم اليهود؟ لماذا وصلوا لماذا النبي المدينة؟ من وين هم؟ اليهود كانوا في الأصل أتباعا لموسى عليه السلام ويقال لهم بنو إسرائيل وكانوا أتباعا لموسى عليه السلام وعلى شريعته لكنهم آه، آه، غيروا وبدلوا وحرفوا في التوراة وكذبوا وافتروا على الله على موسى وعلى الله عز وجل وقالوا في الله وفي أنبيائه قولا عظيما ومن يقرأ آه، أخبارهم في القرآن وفضائحهم في القرآن يجد أن هذا الشعب من أسوأ الشعوب مع أن الله أكرمهم بهذه الكرامة العظيمة ومن عليهم بهذه المنة العظيمة لكن هذا الشعب حصل منهم آه، تمرد وبغي وعتو وحصل منهم أعمال آه، منكرة وفضائع وفضائح آه، بينت بيانا واسعا وقالوا في الله أقوال عظيمة ما يقولها عاقل في في الله وفي أوصافه سبحانه وفي أنبيائه وقتلوا أنبياء الله قتلوا بعض الأنبياء وحصل منهم مواقف آه، مزرية مزرية ومخزية ويعني و يعني شنائع حصلت من من من هؤلاء وهم تشردوا وانتشروا في مواضع والنبي عليه الصلاة والسلام لما آه، جاء إلى المدينة وجدهم في المدينة وأسلم آه، منهم من أسلم وبقي منهم من بقي على كفره ومنهم من نافق أظهر إسلامه وأبطن الكفر بالله عز وجل وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة والكلام على اليهود وأخبارهم وقصصهم هذا يحتاج إلى وقت طويل نعم وكان وكان وجودهم لهذا السبب آه، ينتظرون مجيء نبي كانوا ينتظرون مجيء نبي ولما وجدوه من العرب كابروا وعتوا لكن أسلم منهم أسلم وهدى الله الإسلام ومنهم من نافق أظهر الإسلام وأبطل الكفر ومنهم من بقي معلنا كفره أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi asalnya mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam dan mereka dikenal dengan Banu Israel, Bani Israel. dan yaitu mereka orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi mereka setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam mereka mengadakan perubahan dan mereka mengadakan penyimpangan dalam kitab Taurat bahkan mereka berdusta mengadakan perkataan atas nama Allah berdusta atas nama Musa alaihissalam bahkan mereka berbicara tentang Allah dengan perkataan yang sangat uh, yang sangat uh, jelek yang seorang yang berakal tidak mampu untuk mengucapkan demikian namun mereka berani untuk berbicara tentang Allah tentang ber, mereka berani untuk menghina Allah mereka berani untuk menghina Musa alaihissalam oleh karena itu, barang siapa membaca Al-Qur'an ya, ya di, tentang bagaimana Allah mensifati orang-orang Yahudi, maka kita, kita akan kalau kita baca Al-Qur'an kita akan dapati bahwasanya e, suku Yahudi ini merupakan suku yang paling buruk ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka. Allah telah memberikan mereka kenikmatan yang sangat banyak sebagian disebut dalam Al-Qur'an. Namun demikianlah mereka tidak bersyukur kepada Allah bahkan timbul dari mereka fadha'ah, kesombongan, kemudian sikap-sikap yang jelek, bahkan mereka berani untuk berbicara tentang Allah dengan perkataan yang jelek, yang menghinakan, bahkan mereka apa? membunuh ambia qatlul ambia mereka membunuh para nabi. Bayangkan sebuah suku yang hobinya bunuh nabi. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka bunuh. Ini perbuatan yang luar biasa yang kalau nabi saja dibunuh apalagi yang lainnya ya. Oleh karena itu setelah itu mereka tersebar tersebar dan termasuk diantaranya mereka mereka tersebar di Jazirah Arab. Bahkan Syekh tadi menjelaskan bahwasanya sebagian mereka sengaja untuk datang ke Jazirah Arab dalam rangka untuk menanti-nantikan uh, seorang nabi yang akan datang yang mereka menyangka bahwasanya nabi yang akan diutus oleh nabi terakhir adalah dari golongan Yahudi. Ternyata datang dari golongan Arab sehingga akhirnya mereka pun Eh, kafir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Wasallam mendapati mereka di kota Madinah. Saya menjelaskan bahwasanya di antara orang-orang Yahudi ada yang akhirnya masuk Islam, ya, ada yang akhirnya masuk Islam, meninggalkan agama mereka dan masuk dalam agama Islam karena dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada di antara mereka yang munafik, ya, menyembunyikan Sebenarnya mereka menampakkan Islam tapi dalam batin mereka masih tetap di atas agama Yahudi. Dan di antara mereka ada yang masih tetap terang-terangan menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengeluarkan mereka dari kota Madinah akhirnya. Taib. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama dari Bapak uh, Abu Yusuf di Jakarta. Uh, Barakallahu fikum ya Sheikh. bagaimanakah hukum bagi sebagian golongan yang mengklaim mencintai Ahlul Bait eh, tetapi mereka pada hari Asyura menjadikan hari tersebut hari penuh kesedihan dan ratapan Eh, bahkan di antara mereka ada yang menyiksa diri sampai uh, uh, mengeluarkan darah dan sebagainya. Mohon penjelasan dari hakikat uh, golongan yang uh, melakukan hal ini. Jazakallah khairan. قوما يدعون محبة أهل البيت ولكنهم في يوم عاشوراء يعتقدون بأنها يعني يوم الأحزان بل بعضهم يضربون بالسلاسل حتى يخرج دماء يقول ما هو هذا القوم هذه هذا الموضوع آه، ربما آه، نتطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة به في لقاء الغد لأنني ذكرت أن هناك آه، بعض التفاصيل الأخرى التي تتعلق بيوم عاشوراء وأرجعت الحديث عنها إلى لقاء الغد فأدعو السائل والمستمعين عموما إلى المتابعة معنا في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى فلعل الله عز وجل ييسر آه، شيئا من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وغيره حول يوم عاشوراء. Uh, آه، Syekh menjelaskan bahwasanya pertanyaan ini ya baik akan tetapi pembahasan ini uh, insya Allah saya akan jelaskan pada esok hari. Karena saya tadi katakan pembahasan pembicaraan tentang hari Asyura masih ada lanjutannya. Masih ada perincian-perincian yang berkaitan dengan hari Asyura. Dan perincian di antara perincian tersebut ada yang berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan si penanya ini. Oleh karena saya eh, mengajak si penanya dan juga para pendengar radio Rojak sekalian untuk besok mengikuti penjelasan saya yang lebih lanjut tentang hari Asyura dan insya Allah kita semua akan mengikutinya. Nah, untuk uh, selanjutnya masih dari pesan singkat yang datang dari begitu banyak pertanyaan yang hampir sama. Tadi dijelaskan bahwasannya kita berpuasa pada hari ke-9 untuk menambahkan agar tidak uh, terjatuh ke dalam tasyabuh terhadap Yahudi. Bagaimanakah hukumnya apabila kita menambahkan pada tanggal ke-11-nya? Jadi bukan 9 dan 10 akan tetapi 10 dan 11 Muharram. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan. محبة لمخالفة يسمون غدا لا بأس لا بأس يعني إذا لم يتيسر له أن يصوم التاسع والعاشر يصوم العاشر والحادي عشر وجاء في حديث آه، في في سنده بعض الكلام آه، يوما قبله أو يوما بعده فعلى كل حال من لم يتيسر له أن يصوم التاسع والعاشر يصوم العاشر والحادي عشر وبهذا تتحقق المخالفة وهذا ذكره أهل العلم رحمهم الله Uh, saya menjelaskan barang siapa yang tidak sempat untuk puasa pada tanggal 9 ya maka tidak mengapa bagi dia untuk puasa tanggal 10 dan tanggal 11 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Memang ada sebuah hadis ya yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW yauman qablahu atau yauman adahu yaitu seorang yang berpuasa pada tanggal 10 hendaknya dia puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Meskipun hadis ini pada sanatnya ada pembicaraan ya. Akan dari para ulama menyebutkan ya, apa namanya di antara bentuk untuk mengisi orang-orang Yahudi adalah kita berpuasa pada tanggal 10 dan tanggal 9 atau tanggal 10 dan uh, tanggal 11. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dan begitu banyak pertanyaan yang menanyakan, hal yang sama. Barakallahu fikum ya Syekh di eh, banyak daerah di Indonesia eh, menjadikan tanggal 10 Muharram ini sebagai Id atau lebaran bagi anak-anak yatim yang dengan demikian di antara eh, kaum muslimin mengumpulkan uang untuk kemudian disumbangkan kepada anak-anak yatim dan janda-janda. Apakah hal ini termasuk hal yang disyariatkan dan boleh bagi kita untuk menyumbang hal ini? Jazakallah خيرا عندنا عادة سائرة في إندونيسيا فهم يجعلون يوم عاشوراء يوم احتفال الأولاد للأيتام والأرامل حيث أنهم يجمعون الأموال ويوزعون لهم في يوم عاشوراء ما حكم ذلك؟ هل يجوز أن نحن نساعدهم بالأموال؟ أيضا آه، كما ذكرت هذه آه، ربما أنها داخلة في التفاصيل التي سأتحدث عنها وأتحدث عن بداياتها وأسباب نشأتها في لقاء الغد بإذن الله فأدعو هذا السائل وعموم المتابعين لذاءه المتابعة معنا في لقاء الغد لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا جميعا فيه الخير والفائدة Uh, jawaban mengenai pertanyaan ini insya Allah akan saya sampaikan besok karena beberapa rincian yang akan beliau sampaikan pada esok hari berkaitan dengan pertanyaan ini. Oleh karena itu saya mengajak penanya dan juga para pendengar sekalian semuanya agar mengikuti pengajian BSF pada esok hari. Baik, uh, masih ada waktu untuk selanjutnya, Ustaz? Nah. terakhir, nah, terakhir. Baik, kami angkat untuk selanjutnya dari penelpon untuk yang terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya, silakan dengan siapa dari, mana? Ridwan di Pondok Silakan Pak Ridwan. Eh, puasa yang tanggal 9 eh, Muharram ini, saya. Karena kebetulan tanggal 9 itu jatuh hari Sabtu. Ya. Sementara kita kan, eh, kalau saya tidak salah, ada hadis yang mengatakan janganlah kamu saum di satu kecuali saum yang difardukan. Iya. Bagaimana ini kalau kita kemarin tanggal 9 yang berkaitan dengan hari Sabtu Pak ya. Nah, tayo, tayo, terima kasih Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. ما يصوم يوم السبت يوم إلى أجل أنه وقع يوم السبت وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تصومون يوم السبت إلا مفترض عليكم وكيف هذا؟ لذلك بعضنا من يصوم يوم السبت آه، آه، صيام يوم السبت إذا وافق التاسع أو وافق العاشر أو وافق أيام البيض آه، أو وافق آه، أيام الست من شوال أو وافق يوم عرفة يصام يعني وليس هنا قصد صيامه وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أو في الحديث النهي عن صيام يوم السبت ولو أن يعض أحدكم آه، على أصل شجرة آه، أو يعض على غصن غصن شجرة آه، فهذا إذا قصد كما ذكر ذلك أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا قصد يوم السبت الصيام أما إذا كان موافقة فهنا لا يقال أن الشخص صام السبت يقال صام عاشوراء ولا يقال صام السبت وإنما يقال صام يوما قبل عاشوراء لمخالفة اليهود فإذا لم يقصد لا حرج ويدل ذلك ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن صيام الجمعة قال إلا أن تصومي يوما قبل أو يوما بعده واليوم الذي بعده هو السبت فالذي يصوم الجمعة ويصوم يوما بعده ما قصد يوم السبت والصيام وإنما قصد آه، صيام آه، يوم بعد الجمعة حتى لا يفرد يوم الجمعة بالصيام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراده في الصيام مثله الذي آه، يصوم التاسع والعاشر ما قصد السبت وإنما قصد أن يضم إلى يوم العاشر يوما ليكون بذلك مخالفا لليهود ولهذا ليس هناك تعارض بين هذه الأحاديث uh, <clears throat> Syekh mengatakan hari puasa hari Sabtu kalau kebetulan hari Sabtu tersebut pas tanggal 9 Muharram atau kalau kebetulan hari Sabtu tersebut pas pada tanggal 10 Muharram maka tidak mengapa. Sebagaimana juga kalau ternyata hari Sabtu tersebut pas dengan ayamul bid di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. puasa putih tanggal 13, 14, kemudian di antara tanggal 13, 14, 15 ada hari Sabtu, maka tidak mengapa seorang berpuasa. Demikian juga kalau ternyata hari Sabtu tersebut eh, pas dengan eh, enam hari awal di bulan Syawal, ya karena kita disunahkan untuk berpuasa enam hari di awal bulan Syawal. Ya, kalau kebetulan di antara enam hari tersebut ada hari Sabtu, maka tidak mengapa. Demikian juga kalau ternyata pada hari Sabtu dengan hari Arafah, karena kita diperintahkan atau disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kalau ternyata hari Arafah jatuhnya pada hari Sabtu, maka orang tidak mengapa untuk untuk berpuasa. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang puasa hari Sabtu sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan meskipun salah seorang dari kalian menggigit eh, apa namanya eh, tangkai pohon ya dalam rangka untuk berbuka supaya tidak berpuasa pada hari Sabtu, maka saya menjelaskan bahwasanya yang dilarang adalah seorang berpuasa dengan memaksudkan hari Sabtu dengan memaksudkan hari Sabtu. Artinya apa? Dia sengaja berpuasa karena hari Sabtunya. Karena hari Sabtunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi larangan adalah yang dilarang adalah seorang sengaja berpuasa karena menyengajakan hari Sabtu. Jadi ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau hari Sabtu berpas-pasan pas e, jatuh pada hari Ashura, maka tidak dikatakan seorang itu berpuasa pada hari Sabtu, tapi orang dikatakan orang itu sedang puasa hari Ashura, hari 10 Muharram. Kebetulan hari Ashura jatuh pada hari Sabtu. Ini kalau ikan itu kita perhatikan. Jadi tidak dikatakan orang berpuasa pada eh, uh, 10 Muharram pas kalau kebetulan 10 Muharram hari Sabtu tidak dikatakan dia sedang berpuasa karena sengaja hari Sabtu tidak. Tujuan dia hari Sabtu tidak, tetapi tujuan dia adalah puasa 10 Muharram yang kebetulan puasa 10 Muharram 10 Muharram jatuh pada hari Sabtu. Oleh karena itu di antara dalil akan bolehnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk berpuasa menyendirikan puasa pada hari Jumat berpuasa pada hari Jumat tok. Rasulullah SAW larang. Rasulullah mengatakan menyuruh untuk berpuasa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Rasulullah menganjurkan atau mengarahkan orang yang berpuasa pada hari Jumat untuk berpuasa sebelumnya itu pada hari Kamis atau berpuasa juga setelahnya itu pada hari hari Sabtu. Di sini menunjukkan seorang berpuasa pada hari Sabtu digandingkan dengan hari hari Jumat. Dan orang yang berpuasa pada hari Sabtu tersebut tidak dikatakan dia sengaja untuk berpuasa hari Sabtu, tetapi dikatakan dia sengaja puasa hari Sabtu karena untuk supaya tidak menyendirikan puasa hari Jumat. Ya, dan ini semisal seperti puasa pada hari Ashura. ya, pada hari Ashura seperti yang sedang kita alami sekarang. Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa sehari sebelumnya yaitu pada hari Tasik, Yaumat Tasik. Yang kebetulan Yaumat Tasik itu Tasu'a jatuhnya pada hari Sabtu. Sehingga tatkala kalau kita puasa kemarin tidak dikatakan kita berpuasa karena hari Sabtu, tetapi kita berpuasa karena tanggal 9 dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahudi. في تمام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا أقوالنا وأعمالنا بقبول حسن وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل ونحمد الله عز وجل أن يسر لإخواننا المسلمين آه، هذه الإذاعة آه، النافعة المفيدة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها منارا للهدى وبابا من أبواب الخير يعود على آه، المسلمين بالنفع والخير والفائدة وأن يجزي القائمين على هذه الإذاعة ومن ينفقون ويمولون ويدعمون بالمال والدعاء أن يخلف عليهم بالخير وأن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Di penghujung pengajian kita pada hari ini, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua, menerima perkataan kita, menerima ibadah kita dan uh, menerima perkataan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita menjadi lebih baik dan kita uh, bersyukur kepada Allah dan berterima apa namanya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi eh, saudara-saudara uh, kita kaum muslimin untuk mendengarkan pengajian melalui uh, radio Roja yang radio yang penuh barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan radio ini sebagai apa namanya menara untuk uh, adanya hidayah dan menjadikan radio ini merupakan pintu dari pintu-pintu kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan uh, para kru Radio Roja, demikian juga para donatur Radio Roja dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ganti yang lebih baik. Uh, ganti yang lebih baik, uh, semoga Allah memperbanyak harta harta mereka. وأيضا أحب أن أشير أنني بمناسبة هذا التواصل العلمي والدعوي من خلال مع إخواننا المسلمين من خلال هذه الإذاعة أصبحت في حقيقة شوق لي أن أزور آه، هذه آه، الإذاعة وأقف على الجهود والمناشط التي تقدم فيها وأسأل الله أن ييسر لي ذلك قريبا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله Waalaikumsalam. Saya menjelaskan bahwasanya dengan adanya kegiatan kita pengajian uh, di Raja ini eh, semakin menimbulkan kerinduan dalam hati Syekh untuk mengunjungi eh, Radio Raja dan untuk melihat bagaimana kerja daripada kru Radio Roja yang penuh eh, barokah ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hal ini dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan beliau untuk datang ke tanah air Indonesia memberi nasihat secara langsung di tanah air Indonesia. Demikian saja eh, atas perhatiannya eh, kami aturkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.